Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an kita lanjutkan dulu yaitu pembahasan masalah hadis atau nah pembahasan berikutnya. Nah, Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih wa dhuhtila fi sanadin aw matnin mutaribun 'inda uhail fanni. Sekarang mengenai hadis mutarib. Hadis mutarib hadis yang guncang. Hadis itu guncang, enggak bisa dipakai untuk dalil itu loh. Nah, la yuhtaju tidak bisa dengan dalil. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih wa hadha huwa al-khamis wal 20 min aqsam al-hadis al-madhkura fi hadha an-nadhm. Ini adalah pembagian yang ke-25 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini. Wa wal mutarib yaitu mutarib gonsang hadisnya itu. Nah, dalam artian gonsang bagaimana? Kita lihat wal ittirab makna fil lughah al-ikhtilaf, perseberangan perselisih dengan riwayat-riwayat yang lain akhirnya gonsanglah disebut. Wal mutarib fil istilah, nah mutarib secara istilah bagaimana? Al mutarib secara istilah Wal alladhi ikhtalafa ar-ruwatu fi sanadih aw matnih. Yaitu hadis yang apa yang para perawinya berselisih dalam masalah sanatnya atau matanya. Ala wajhin di atas sisi la yumkin fihil jama' wala terji. Tapi perselisihan tersebut tidak memungkinkan untuk disinkronkan, digabungkan, tidak mungkin untuk dikuatkan juga. Tarjih, dikuatkan salah satu di antara dua dua dua perkara yang perselisihan tersebut. Karena kaidahnya kan gini kaidahnya. Kaidahnya itu kalau ada dua hadis, dohirnya apa? Dua-duanya sahih Dohirnya tapi berseberangan, kontradiksi. Apa langkah yang pertama kemarin? Langkah pertama dijamak dulu, disinkronkan. Bisa nggak disinkronkan, digabungkan? Kalau bisa, udah selesai urusan. Kalau nggak bisa, ditarjih. Jadi kalau nggak bisa apa? Dilihat dulu nasikh mansuh. Jangan-jangan ada hadis yang dihapus. Jangan-jangan ada hadis yang penghapusnya. Nah, kalau ada ada yang dihapus, ada penghapusnya yang diamalkan yang mana? Nasikhnya penghapusnya. Amin ya? Seperti dulu pernah dilarang untuk ziarah kubur. Ya enggak? Awalnya dulu dilarang kan? Ternyata datang dalam hati yang utuh menyatakan larangan dan juga penghapusannya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Jadi Buraidah itu, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Berarti maknanya apa? Yang kita amalkan yang dulu atau yang sekarang? Yang sekarang. Ziarah kubur bolehan itu. Nah, kita lihat di sini. Ini enggak mungkin di dijamak, enggak mungkin di sing enam ditarjih juga enggak mungkin. Fal ikhtilafu bisanad perbedaan atau perselisihan dalam masalah sanad, misal contohnya anyarwiyahu ba'duhum muttasilan wa ba'duhum yarwihi munqati'an. Sebagian para perawi meriwayatkan hadis itu dengan sanad yang bersambung. Ternyata sebagian yang lain meriwayatkan dengan sanad yang munqati' terputus. Paham ya? Nah, munqati' terputus sanadnya. Itu kalau dalam masalah sanad. Jadi sanadnya satu, cuman sebagian perawi meriwayatkan sanad itu dengan bersambung, perawi yang lain meriwayatkan sanad itu dengan terputus itu loh. Nah, itu kan bikin bingung bagaimana ini yang benar yang mana itu, Nah, kita lihat sini. Wal waqtilan, waqtilafu fil matan dan enam eh, perbedaan atau selain perselisihan dalam sisi dari sisi apa? Dalam bentuk matanya. Misal contohnya, an yarwiyahu ba'duhum ala annahu marfu' wa ba'duhum ala annahu mauquf. Allah musta'an. Yaitu seorang perawi sebagian mereka meriwayatkan hadis itu secara marfu' sampai kepada Rasulullah Ya sebagian mereka meriwayatkan cuma mauquf sampai kepada sahabat. Paham ya? Mauqufan sahabat. Kalau maqtu itu kan tabi'in. Sampai ke bawah. Aw yarwihu ala wajhin yukhaliqul akhar biduni tarjih wala jam'in. Atau ada perawi yang meriwayatkan enam meriwayatkan hadis tersebut dalam bentuk apa? Menyelisih yang lain tanpa ada penguat, tanpa ada enam jamak, tanpa ada yang bisa digabungkan atau sinkronkan. Jadi bahwa eh, meriwayatkan dengan riwayat yang lain itu yang menyelisih yang lainnya. Nama Allah musta'an. Jadi masih diperselisihkan itu ya. Matanya itu ada yang meriwayatkan marfu, yang ini mengatakan marfu, yang ini mengatakan mauquf, yang ini membawa riwayat yang lain. Nah, enggak bisa dikuatkan, enggak bisa dikatakan marfu oleh mauquf. Fa in amkana al-jam'u fala ittirab. Kalau memungkinkan jamak enggak ada ittirab lagi. Benar ini kan? Kalau memungkinkan disinkronkan, digabungkan itu enggak ada kegoncangan lagi sudah. Paham ya? Nah, Wa in amkana tarjih akhadna rajih wala ittirab. Dan kalau mungkin di ditarjih, dikuatkan salah satu di antara keduanya, maka kita ambil yang rajih, ambil yang kuat. Wala ittirab tidak ada kegoncangan di situ. Wa idza kana ikhtilaf la ya'udu li asl mana fala ittirab aidan. Dan apabila perselisihan tersebut tidak kembali kepada asal maknanya, maka tidak ada kegoncangan juga di situ. Akan beliau contohkan nanti. Wa misalul ladzi yumkinu fihi al-jama' contohnya yang memungkinkan berjamak Contohnya hadis yang diperselisihkan mungkin jamak, hadis hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna fa inna hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam nam ukhtulita fihi ikhtalafa fihi wa ala wujuhin muta'addidah. Hadis mengenai tentang hajinya Rasulullah. Karena sesungguhnya hajinya Rasulullah itu diperselisihkan para ulama, diperselisihkan para perawi, nam ala wujuhin muta'addidah. Nah, barakallahu fikum dengan perselisihan yang sisi yang berbeda-beda. Paham ya? dan sisi yang berbeda-beda. Faminhum man di antara mereka ada yang mengatakan inau hajja qarinan. Rasulullah itu melakukan haji haji apa? Nah, haji kiron. Kan haji ada tiga ya. Haji-haji tamattu, kiron sama apa? Ifrat. Haji tamattu itu antum berangkat dalam keadaan umrah, kemudian di sana itu selesai umrah antum enggak pulang. Itu pun di bulan haji. Setelah itu antum baru melakukan ritual haji dari sana. Itu berarti haji apa? Tamattu. Kalau haji kiron, antum sejak awal mulai di tempat ihram itu langsung antum apa? Double langsung. Labbaika hajjan wa umratan. Paham ya? Digabung satu. Jadi antum haji plus umrah itu loh. Itu namanya haji apa? Kiran. Kalau haji ifrat ya haji murni, haji apa? Labbaika hajjan. Paham ya? Kalau yang haji tamattu tadi antum ketika awal labbaika umratan. Nanti setelah itu selesai ritualnya antum masih di situ enggak pulang. Haji dari sana. Baru labbaika hajjan. Paham belum bedanya? Kalau tamat tamattu memang double tapi beda, beda waktu. Umrah dulu selesai, ritual umrah selesai, nyukurnya nggak dihabisin, paham ya? Setelah itu nanti baru nah setelah selesai itu atau mulai haji dari sana ihramnya. Paham ya? Labbaik hajan baru dicukur bersih. Paham tuh? Kemudian kalau haji kiron itu memang atom dari Indonesia misalkan berangkat itu sudah ada niatan. Nanti ketika sampai tempat ihram nanti termasuk termasuk ya, dalam artian terserah lewat yang mana, ya mikot yang paling dekat nanti yang dia lewati nanti dia dua langsung dia. Paham ya? Ihramnya untuk dua, untuk haji sama umrah. Namanya haji kiran. Paham ya? Kalau haji ifrat satu tok. Sejak dari Indonesia tempat mikot itu sudah sudah apa? Sudah apa? Sudah niatnya haji tok. Haji ifrat namanya. Paham belum? Nah, ini diperselisihkan Rasulullah katanya hajinya haji qarinan, haji kiran. Nah, jadi berarti apa? Haji sama umrah itu satu itu loh. Wa minhum man qala innahu hajja mufrad mufradan. Ada yang mengatakan Rasulullah itu haji haji ifrad. Wa minhum man qala innahu hajja mutamatti'an. Ada yang mengatakan Rasulullah itu haji haji tamattu katanya. Fa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjatul wada' fa minna man ahalla bil hajjin wa minna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Perhatian ini dalam hadis Aisyah Ruwal Bukhari Muslim Beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah pada tahun haji wada, haji perpisahan. Faminna maka ada di antara kita yang enam, yang apa yang bertalbiyah dengan haji saja. Berarti labbaika hajjan. Wa minna man ah, man ahalla bi umratan, bi umratin. Di antara kita juga ada yang apa? Berapa? Bertalbiyah untuk umrah labbaika umratan. Berarti kan anu kan beda kan ini? Kemudian wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin. Ini berarti apa? Qiran, ya enggak? Di antara kita ada yang bertalbiyah labbaika hajjan wa umratan. Wa ahalla Rasulullah bil haji. Ini, ini yang terakhir ini. Dan Rasulullah itu bertalbiyah untuk haji. Berarti haji ifrat kan? Eh, wa nam. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Namlaka wal mulka la syarika laka kan itu. Itu apa lafaznya namanya? Talbiyah. Paham ya? Nah, tal talbiyah. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang perlu diperhatikan ya. Hamdalah alhamdulillah. Ya enggak? Kemudian basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah ya, kalau bismillah itu tasmiyah namanya. Kalau tasmiyah sama bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim basmalah, hamdalah, alhamdulillah, Hal-halah la ilaha illallah, hawqalah, la haula wala quwata illa billah. Talbiyah ini tadi. Paham ya? Itu ungkapan-ungkapan yang perlu diperhatikan. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Paham ya itu ya? Istilah-istilah seperti itu kadang, -kadang muncul. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, Allah, Allah akbar apa? Allah akbar apa? Takbir. <laughs> Allah akbar takbir kan? Ya nama kalau fi. Dan lihat sini, wa fi hadits Ibnu Umar Naam wa ghairih dan dalam hadis Ibnu Umar dan juga yang lainnya radhiyallahu anhum annahu hajja mutamatti'an. Rasulullah itu haji mutamatti Haji tamattu' berarti kan? Wa fi ba'd hadits annahu hajja qarinan. Di dalam sebagian hadis yang lainnya Rasulullah haji qarinan. Jadi diperselisihkan riwayatnya ya. Ada yang menyebutkan Rasulullah haji ifrat, nah, ada yang menyebutkan Rasulullah haji tamattu, ada yang menyebutkan Rasulullah haji haji qiran. Nah, itu. Fahadan ikhtilaf idza nadarna ilaihi qulna fi badil amr. Perselisihan ini apabila kita perhatikan lagi, maka kita katakan pada permulaan perkaranya, inal haditsa mutaribun. Hadisnya guncang hadisnya. Karena enggak ada yang menentukan itu loh. Yang ini mengatakan di sini di riwayat ini Rasulullah haji haji ifrat. Di riwayat ini Rasulullah haji Kiran. Di riwayat ini Rasulullah haji apa? Eh, Tamat tol Kita lihat sini. Wa idha hakamna bil itraf dan apabila kita menghukumi hadis itu guncang. bakiyat hujjatun bakiyat hajjatun nabi SAW muskilah. Berarti kalau guncang terus bagaimana hajinya Rasulullah ini muskilah ini? Terus yang benar hajinya bagaimana itu? Haji apa itu loh? Muskilah berarti kan kalau kita katakan ini adalah itraf fala nadri hal hajja mufradan am mutamattian am korinan Kita enggak tahu hajinya Rasulullah itu haji ifrad, haji tamattu atau haji qiran. Naam. Wa inda ta'ammul dan ketika diteliti lagi, direnungi kembali, nara annal jam'a mumkinun yandafi'u bil itrab. Bahwasanya menjama, mensinkronkan itu perkara yang mungkin untuk menghilangkan keguncangan ini. kita jamak aja, gitu. mungkin. Walil jam'i baina hadhihi riwayat wajhan dan untuk menggabungkan, mensinkronkan antara riwayat-riwayat ini ada dua sisi. Al-wajhul awal sisi pertama, anna man rawa annahu ahalla bil haji mufradan arada ifradul a'mal ini. Di bawah situ. Bahwasannya barang siapa yang meriwayatkan bahwasannya Rasulullah itu enam e, eh, bertalbiyah untuk haji ifrad, paham ya? itu yang diinginkan adalah wa ifradul a'mal, menyendirikan amalan-amalan. Yakni annahu lam yazid ala amalin mufrad. Maksudnya Rasulullah tidak menambahkan na'am barakallahu fikum dari amalan mufrad, amalan sendirian. Paham ya? Naam. Tapi menyendiri dalam artian sendirian dalam mengamalkannya, paham ya? Di situ. Wa amal mufrad, perhatikan amal mufrad maksudnya itu maksudnya itu gini loh. Maksudnya itu Nah Rasulullah itu tidaklah apa menambahkan lagi amalan Nah, dari dari amalan ritual yang dilakukan ketika haji ifrat itu loh. Ngartikannya gitu yang tepat ya. Jadi riwayat yang mengatakan Rasulullah itu apa? Haji ifrat. Nah, itu maksudnya apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah tidak melebihi, tidak menambah-nambahkan amalan selain amalan haji ifrat itu aja. Paham Nah, wa amal mufrad dan amal mufrad huwa annahu idza wasala ila Makkah, ketika sampai di Makkah, tawaf tawaful qudum Nah, keliling Ka'bah dikenal dengan tawaf kudum. Paham ya? Tawaf kudum itu yang dikenal dengan tahiyah, salam penghormatan. Allah maksudnya ya, tawaf kudum berapa kali tawaf? Tujuh kali tawaf. Tujuh kali tawaf mutar-mutar itu nanti yang bisa mampu nah barakallahu fikum atau dimulai dari apa? Rukun yang ada hajar aswadnya di situ. Karena tidak semua rukun ada hajar aswad. Kan ada empat pondasi itu kan? Pondasi yang ada hajar aswadnya adalah rukun yang ada rukun yamani sama rukun hajar aswadnya itu di situ kita mulai dari situ. Nah, dan nanti ketika setelah kali putaran kalau bisa mencium mencium. Eh, kalau nggak bisa mencium menyentuh, kalau nggak bisa mengisyaratkan macam-macam bentuknya. Dan dari sini Summa sa'alil hajj kemudian sa'i. Sa'i itu ngapain? Sa'i itu ngapain? Eh ngapain? Jalan cepat ya, tapi nggak semuanya. Dalam artian jalan cepatnya ada tandanya sekarang lebih mudah lagi sekarang ada lampu hijau di sana itu. Ikhwan yang sudah pernah berangkat itu ada lampu hijaunya. Jadi di lampu hijau itu nanti itu jalan cepat. Nah, setelah jalan cepat itu jalan biasa. Sampai nanti di nah kalau marwah itu nah itu ada semacam gundukan naik gini, naik muter gini, ada tiang muter gini. Karena yang abdul yang sunnahnya paham ya? Itu sampai naik. Yang wajibnya sampai di lereng sofa marwah itu aja yang wajibnya. Dalam artian kalau belum sampai langsung balik, nggak sah. Jadi ujung sofa ke marwah itu harus sampai. Yang afdal yang sunnah naik. Nah, sekarang sudah ada ada fasilitasnya naik itu nanti muter kayak tiang gitu katanya. Setelah itu balik lagi. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh terakhir berhentinya di marwah itu. Alasannya ya. Nah, ketika lari dari kecil tadi itu pun khusus untuk lelaki, perempuan enggak. Paham ya? saya itu jalan biasa. Nah, jalan itu sambil banyak berzikir, baca Al-Qur'an enggak masalah, banyak berdoa di situ. Nah, itu di antara ritual haji. Masya Allah ya kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum, eh, summa al hajj wa idza kana yaumul 'id apabila terjadi pada hari Id, tawaf al ifadah faqat wa lam yas'al. Cukup dia tawaf saja, tujuh kali tawaf. Enggak perlu sa'i. Wa idza arada an yakhruj tawafa dan apabila dia ingin keluar, maka hendaknya tawafa tawafal wada wa kharaj. Hendaknya dia tawaf lagi tujuh kali putaran dengan tawaf dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, ini namanya amal mufrad. Ewa. Wa man rawa annahu mutamatt'i yang meriwayatkan bahwa Rasulullah itu hajinya tamattu, kita lihat. Arada annahu jama'a bainal umrah wal hajj. Benar. Yang diinginkan bahasanya Rasulullah itu menggabungkan antara apa? Umrah dan haji. Fi safarin wa'id. Jadi yang Anda sebutkan tadi itu, antum berangkat dari sini ke Saudi itu umroh niatnya. Berapa safar berarti? safar. Nah, setelah selesai umroh harus di sana nunggu dulu. Setelah itu baru melakukan ritual haji. Mulai ihram dari sana. Paham ya? Nah, itu berarti namanya tamattu haji tamattu. Tapi kalau kiron memang seawal sudah niatnya dua langsung. Eh, bedanya itu. Fi safarin wahid dengan satu safar. Fatamatta'a bi suquti ahadis safarain, maka enam fatamatta artinya saya bersenang-senang Bersenang-senang dengan apa? Hilangnya salah satu di antara dua safar. Seharusnya kan dua safar seharusnya. Umrah, pulang lagi, safar lagi itu haji. Tapi karena cuma satu safar, dinamakan kok lebih senang dan lebih enak itu loh. Oh, lebih, lebih enak, lebih tenang, lebih senang cuma sekali safar tapi dua langsung. Dalam arti dua itu umrah dulu, istirahat, nah itu haji. Kalau langsung apa tadi? Kiron. Nah. Kiron juga satu safar tapi langsungan niatnya itu loh. Wa man rawa annahu qarana bainal hajj wal umrah fa hadha al waqi'a. Adapun yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu menggabungkan antara haji dan umrah inilah yang kenyataan yang terjadi. Paham ini? Naam. Qala Imam Muhammad la syakka, nam la asyuk anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qarinan wal nam wal mut'ah ahabbu ilayya. Naam. dan tidak aku tidak ragu bahwasanya Rasulullah waktu itu ketika haji haji apa? Haji Kiran dan mut'ah itu lebih aku sukai dalam artian mut'ah itu maksudnya apa? Haji tamat tamattu. Bukan mut'ah, mut'ah itu bukan ayo haji tamat tamattu maksudnya. Karena umrah selesai satu safar, setelah itu baru haji di bulan haji. Karena haji enggak sembarangan ya. Haji itu enggak sembarang bulannya. Bulan apa saja bulan haji itu? Bulan apa saja? Boleh enggak haji di bulan Muharram? dan Safar boleh enggak haji di bulan Muharram dan Safar itu? Wah, bulan haji Bulan haram sepi nih kita berangkat haji aja. Boleh enggak? Eh? Boleh enggak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal. Syawal ya itu tiga itu jadi enggak boleh sembarangan. Walaupun sepi itu enggak boleh karena memang sudah ada aturannya karena untuk masalah nah barakallahu fikum haji itu kan ada mikotnya mikot ada dua mikot zamani sama mikot makani mikot zamani itu tiga tadi syawal dzulqa'dah Hijjah yang paling afdal 10 awal itu kami sekolah awal hijjah itu nanti biar ketika apa barakallahu fikum 6 yaum tarwiyah tanggal 8 Hijjah itu dari Mina kemana Dari Mina ke Arafah, tapi dianjurkan sunnahnya berangkatnya setelah matahari terbit. Paham ya? Ter terbit kemudian 6 di, di padang Arafah barakallahu fikum sebelum duhur itu 6 setelah zawal tapi ya sudah masuk zawal sebelum sholat duhur disunah untuk khutbah ada khutbah situ. Kemudian setelah itu sholat duhur dijamak antara duhur dan asar. Tahu ya? Wukuf di padang Arafah. Nah, berdoa, banyak berzikir di situ. Nah, sampai besok paginya. sebaginya apa berarti? Hari apa berarti? Sembilan. Namanya sembilan derajat, Sembilan sembilan derajat itu di Arafahnya itu. Di Arafahnya ya. tapi yang itu lewat tarwiyah tadi 848 apa 8 itu berangkat ke Mina, tidur di Mina, bermalam di Mina. Cuman dari Mina ke mana? Dari Mina ke Nah, barakallahu fikum. Dari Mina ke mana itu? ke Arafah itu abdulnya setelah sholat subuh. Oh ya? Setelah sholat subuh. Eh, setelah apa? Matahari terbit. Setelah sholat subuh, duduk-duduk dulu. Setelah itu belum matahari terbit, nggak lama kemudian berangkat ke Arafah. Paham ya? Nah, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak berdoa di sana. Buku benar tanggal 9 Dzulhijjah. Yang di sana tidak disunahkan untuk puasa, yang di luar sana disunahkan untuk puasa 9 Dzulhijjah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Karena pembahasannya panjang jadi yang setelahnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.